Karena jemaah sekalian, menuntut ilmu termasuk salah satu bentuk zikir yang paling afdol. Dan Allah berfirman, orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita menghadiri majelis ilmu termasuk sebab ketenangan hati dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan makna dan kandungan kitab Allah tersebut. Kecuali Allah akan anugerahkan kepada mereka empat kemuliaan. Yang pertama, Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman batin ketenangan jiwa dan ketentraman, ketentraman batin. Wa rahmah dan juga akan dicurahkan untuk mereka kasih sayang Allah. Menunjukkan orang yang menghadiri majelis ilmu disayangi oleh Allah karena amalannya adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Wa malaikah dan para malaikat akan meliputi mereka. Para malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk berkhidmah kepada para penuntut ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu. Bahkan sejak dia keluar dari rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena malaikat senang dengan apa yang dia kerjakan. Karena Allah mencintai, malaikat pun mencintai. Kemudian wa fi man indah. Yang keempat, Allah memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Inilah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi adanya majelis-majelis ilmu yang mudah kita jangkau di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya untuk senantiasa kita syukuri. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-43. Babu majaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Bab tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jemaah sekalian, apabila ada orang yang bersumpah kepada kita dengan menyebut nama Allah lalu kita tidak rela atau kita tidak percaya, maka inilah pembahasan kita. Bagaimana hukumnya? Orang yang tidak percaya, tidak rela atau tidak menerima ucapan orang lain padahal orang itu sudah bersumpah dengan menyebut demi Allah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala demi Allah dia bersumpah untuk menguatkan ucapannya supaya kita percaya tapi kita belum juga percaya. Padahal dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Inilah yang dibahas dalam bab ini. Di sini kita hanya akan membahas sebuah hadis karena penulis rahimahullahu taala hanya menyebutkan sebuah hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah putranya Umar bin Khattab. Kalau disebut Ibnu Umar, anaknya Umar, maka maksudnya hanya satu, yaitu yang namanya Abdullah. Padahal putra-putri Umar bin Khattab itu banyak. Tapi kalau disebut Ibnu Umar anaknya Umar, maka maksudnya hanya satu, yaitu Abdullah. Kenapa? Karena dia yang paling berilmu dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah seorang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai di bab ini sudah banyak sekali hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya. Radhiyallahu anhuma Semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Ayahnya adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik pada umat Islam setelah nabinya dan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tahlifu bi abaikum Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama nenek moyang kalian atau orang tua dan orang tua dan kakek-kakek kalian. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia bersumpah dengan jujur. Wa man hulifa lahu billah Dan barang siapa yang ditujukan kepadanya sumpah atau disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, hendaklah dia ridha, hendaklah dia menerima. Wa man lam yarda falaysa Allah. Barang siapa yang tidak ridha, maka dia bukan bagian dari Allah, yaitu Allah berlepas diri darinya. Rawahu Ibnu Majah sanadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani al syafii rahimahullah taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini ada tiga permasalahan yang dibahas. Yang pertama, larangan bersumpah dengan selain Allah. Khususnya dengan nama-nama nenek moyang kita atau ayah dan ibu kita atau kakek dan nenek kita Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas juga di bab sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah atau kafir kepada Allah. Dia telah kafir kepada Allah atau mempersekutukannya. Jadi jelas sekali Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan dosa kekafiran atau kesyirikan. Tapi jemaah sekalian, ulama mengatakan, maksud Nabi Muhammad SAW adalah kufur kecil atau syirik kecil. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Karena orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluknya dengan nama makhluk atau dengan makhluk yang namanya dia gunakan untuk bersumpah inilah penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah karena syirik itu terbagi dua syirik besar dan syirik kecil maka maksud Nabi SAW barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil kenapa syirik kecil? karena dia tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan nama atau dengan makhluk yang namanya dia gunakan untuk bersumpah. Ada orang bersumpah dengan demi Ka'bah atau demi waktu atau demi nabi atau demi ayah saya, demi nenek moyang saya. Maka tentu dia tidak bermaksud kalau dia seorang muslim, tentunya dia tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Artinya jemaah sekalian, kalau memang dia bermaksud menyamakan, itu bukan lagi syirik besar, afwan itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Karena syirik besar itu definisinya taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah Fima yakhtassu bihi dalam perkara yang khusus bagi Allah. Termasuk dalam bersumpah itu khusus bagi Allah. Khusus menyebut nama Allah. Tapi sebaliknya Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Allah bersumpah wal asr demi masa, wasyamsi wa duhaha, wal fajar dan seterusnya. Jadi Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam sumpah itu ada pengagungan. Dan hakikat tauhid, hakikat penghambaan kepada Allah adalah pengagungan kepadanya dan penghinaan diri di hadapannya. Ibadah itu sendiri jemaah sekalian secara bahasa bermakna adzullu wal khudu' kehinaan dan ketundukan. Makanya disebut torikun mu'abbad. Jalan yang dilakukan ibadah padanya. Maksudnya yang suka diinjak-injak. Ini jalan yang kita lewati yang suka diinjak-injak secara bahasa disebut jalan yang dilakukan ibadah padanya. Jadi itu asal makna ibadah. Penghinaan diri di hadapan Allah, merendah di hadapannya, mengagungkan dan memuliakannya. Makanya jemaah sekalian, orang yang sombong itu benar-benar dimurkai oleh Allah. Karena dia menafikan penghambaan kepada Allah. Dia menafikan penghambaan dirinya kepada Allah. Enggak pantas dia menyombongkan diri. Orang yang sombong betul-betul dimurkai oleh Allah karena dalam kesombongan itu ada penafikan terhadap penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Jadi Allah murka kepadanya karena dia menyombongkan diri. Sebab kesombongan itu menafikan sifat seorang hamba, sifat penghambaan, sifat pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga harus paham apa makna sombong di sini. Dalam lanjutan hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang pingin pakaiannya bagus atau sandalnya bagus? Itukah orang sombong?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu kesombongan, bahkan itu hal yang baik, karena itu keindahan." Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa artinya menolak kebenaran jemaah sekalian? Menolak ajaran Allah. Kebenaran itu adalah yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah kebenaran. Yang bertentangan dengan itu namanya kesesatan. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa harus sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah? Karena dalam hadis lain Nabi SAW juga mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kebenaran itu satu, nggak berbilang. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itulah yang disebut metode beragama ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu, namanya adalah kesesatan. Maka siapa yang menolak ajaran Al-Quran atau menolak ajaran hadis atau menolak pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dialah orang yang sombong. Dia tidak memuliakan Allah, dia tidak mengagungkan Allah. Dia orang yang sombong karena dia menolak kebenaran. Kebenaran itu satu tidak berbilang. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang menganggap remeh orang lain, dia juga orang sombong. Dia juga orang sombong. Karena hamba yang beribadah kepada Allah seharusnya bersikap tawadu, merendah diri tidak menyombongkan diri. Ketika dia menganggap dia lebih baik daripada orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Dan jemaah sekalian, inilah pintu setan untuk orang-orang yang rajin ibadah. Maka hati-hatilah. Ketika seorang sudah rajin beribadah, mungkin sulit bagi setan untuk mengajak dia masuk ke diskotik, masuk ke tempat-tempat maksiat. Tetapi ada pintu-pintu lain yang bisa dijadikan oleh setan untuk menjerumuskan dia dalam kesesatan. Apa itu? Menjadikan dia orang sombong. Karena rajin ibadah, melihat dirinya sudah hebat, maka muncullah ujub. Kalau sudah memandang diri hebat karena rajin ibadah, kalau sudah memandang diri punya keutamaan, punya kemuliaan, itulah namanya ujub. Kalau kemudian menganggap remeh orang lain, itulah namanya kibir sombong. Jadi semua sifat-sifat ini adalah pintu-pintu setan secara khusus untuk para ahli ibadah. Kalau tukang maksiat kemudian sombong, itu sudah lebih parah lagi. Ya. Tukang maksiat, rajin maksiat masih sombong lagi. Jadi jemaah sekalian, tidak ada yang pantas disombongkan di dalam diri kita. Kita adalah hamba dan tauhid adalah pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang sombong tauhidnya itu cacat peribadahannya kepada Allah itu memiliki cacat yang besar kalau dia menyombongkan diri. Maka jemaah sekalian, di dalam sumpah itu ada pemuliaan. Itu ada pengagungan. Kalau kita sebut nama Allah dalam sumpah kita, itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekedar menyebut tanpa menyamakan makhluk yang namanya kita gunakan dalam sumpah itu dengan Allah, maka itu syirik kecil. Tapi kalau kita bermaksud menyamakan, tentu itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Saya pernah sebutkan juga, bahkan ada orang yang malah lebih memuliakan makhluk daripada Allah. Ini disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Kejadian yang pernah terjadi di Yaman. Ada seseorang bersumpah, sumpah palsu dia berani menyebut nama Allah. Ketika dia ditantang bersumpah untuk menyebut nama wali yang mereka muliakan, dia nggak berani. Dia nggak berani menyebut demi fulan, yaitu nama wali yang mereka muliakan. Ternyata dia nggak berani. Tapi sumpah palsu berani dia sebut nama Allah. Artinya walinya lebih dia muliakan daripada Allah. Ini bukan menyamakan lagi. Malah lebih memuliakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Kemudian di sini ada satu pelajaran jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ketika itu, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Mengapa jemaah sekalian? Karena tradisi dulu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Bahkan sejak awal terjadinya kekafiran di muka bumi. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai di masa kita ini. Tradisi buruk mereka. Tradisi bahkan yang sangat jelek. Karena tradisi ini bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Apa itu jemaah sekalian? Pemuliaan, pengagungan secara berlebihan terhadap budaya nenek moyang. Karena menghormati nenek moyang, maka segala warisan budaya mereka dihormati secara melampaui batas. Jemaah sekalian, ini termasuk dilarang keras di dalam syariat. Dan termasuk sebab terbesar manusia terjerumus dalam kesyirikan. Sudah pernah kita bahas dalam kitab Tauhid ini juga Pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah satu kaum yang membuat patung-patung, patung-patung ahli ibadah mereka. Tetapi generasi yang membuat patung-patung ini tidak pernah menyembah patung-patung tersebut. Karena setan memang tidak mengajak mereka menyembah patung itu. Setan hanya menyuruh mereka sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada orang soleh yang telah mendahului kalian. Nenek moyang kalian, senior kalian, buatlah patung-patung. Dan datangilah kuburan mereka untuk beribadah padanya. Mereka tetap beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada patung-patung tersebut. Orang soleh yang dimaksudkan di Maksudnya adalah yang disebutkan dalam surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la wa ya'uqa wa Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, kembalilah menyembah Allah. Maka mereka berkata kepada sebagian yang lain, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasar. Ini lima nama orang soleh. Pertama yang disembah selain Allah di muka bumi ini. Orang-orang soleh jemaah sekalian. Bukan pengikut setan. Orang soleh. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menyembah bukan generasi pertama yang membuat patung-patung mereka. Dan beribadah di kuburan mereka. Walaupun mereka beribadah di kuburan, beribadahnya kepada Allah nanti satu generasi ini sudah wafat, kemudian setan, setan datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung dan penghuni kubur tersebut. Maka demi mengagungkan nenek moyang mereka, mereka turuti apa kata setan. Inilah jemaah sekalian, terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi. Dan terus seperti itu karena mengagungkan budaya nenek moyang, mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang seharusnya dibuang, jangan ragu. Inilah jemaah sekalian, sebab pertama. Dan terus terjadi bahkan sampai hari ini. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Budaya dan ajaran-ajaran nenek moyang mereka itu mereka pertahankan. Karena ternyata itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, yang tidak mau mengikuti syariat Islam, yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, alasan tidak sesuai budaya bangsa, dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal, dia sama dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Maka Allah mengatakan, awalau kanu abahum, la yakiluna syai'a wa yahtadun Apakah mereka masih akan mengikuti nenek moyang mereka? Padahal nenek moyang mereka tidak berfikir dan tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak mengikuti kebenaran, tidak mendapatkan hidayah. Masih percaya kepada animisme, dinamisme. Masih percaya kepada khurafat. Masih ke, percaya kepada dongeng Dewi Sri. Itu dongeng, khurafat. Entah kisah dari mana, tidak ada dalam kenyataan. Tapi ada bahkan tokoh agama yang malah mengajarkan untuk melestarikan budaya penyembahan kepada Dewi Sri. Bahkan katanya kalau perlu disambut dengan salawat. Untuk panen memuliakan Dewi Sri diyakini sebagai yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Bahkan jemaah sekalian, orang musyrik dahulu itu yakin yang menumbuhkan tumbuhan adalah Allah. Jadi keyakinan kepada Dewi Sri itu lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha wa sama'a binaa'a. Yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit Lalu dengan air itu dialah yang menumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu sudah mengetahui. Apa artinya kamu sudah mengetahui jemaah sekalian? Kamu sudah tahu Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman. Siapa kamu yang dimaksud di sini jemaah sekalian ketika ayat ini turun? Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini pertama sekali ditujukan kepada orang kafir dan orang munafik. Karena mengajak mereka menyembah Allah, sedangkan orang-orang beriman sudah menyembah Allah. Jadi Allah katakan kepada orang kafir dan orang munafik, kamu sudah tahu. Kamu sudah percaya Allah yang menciptakanmu, Allah yang menurunkan hujan kepadamu dan menumbuhkan berbagai macam tanaman untukmu sebagai rezeki bagimu. Jadi itu keyakinan orang-orang kafir dahulu. Sama dengan surat Yunus ayat ke-31. Allah berfirman, "Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absara, wa may yukhrijul hayya minal minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr." fasayakulunallah fakul afala katakan kepada mereka wahai Muhammad siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi mereka di sini orang kafir orang musyrik Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya jemaah sekalian, mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati dan mengeluarkan sperma dari manusia yang hidup. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah. Maka mereka akan menjawab Allah. Itu keyakinan orang kafir jahiliyah yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, yang menurunkan hujan, yang menurun yang menumbuhkan berbagai macam tanaman adalah Allah. Itu keyakinan orang kafir dan orang munafik dulu. Kok ada yang mengaku muslim, bahkan dianggap tokoh agama, masih percaya kepada dongeng Dewi Sri. Dongeng, nggak nyata. Hanya kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu. Kalau ada terjadi dalam kenyataan, ada perempuan cantik ya, datang dalam bentuk seperti dewi, mengaku sebagai dewi Sri, menumbuhkan tanaman. Minta dibuat patungnya, minta dibuat kuilnya, minta sesajen. Itu namanya setan. Enggak ada dewi-dewi itu dalam kenyataan. Itu hanya khayalan, itu hanyalah tipuan-tipuan setan. Tapi subhanallah kenyataan jemaah sekalian masih ada orang yang mengaku muslim percaya. Kenapa? Karena mewariskan budaya nenek moyang. Maka hati-hatilah. Ini salah satu sebab kesesatan. Ini salah satu sebab orang tidak dapat hidayah. Ini salah satu sebab orang menjadi musyrik, menjadi kafir. Karena tidak selektif di dalam menerima dan mewariskan budaya nenek moyang. Yang lebih parah lagi, sangat disayangkan itu sengaja dilestarikan hanya demi kepentingan perut, hanya demi kepentingan bisa makan, dijadikan sebagai cagar budaya, wisata budaya, orang-orang berdatangan melihat supaya dapat pemasukan. Subhanallah. Padahal itu seharusnya dibasmi, diberantas. Itulah yang menyesatkan manusia jemaah sekalian. Mewariskan budaya nenek moyang tanpa selektif, Lalu dibuat istilah-istilah yang menipu. Kearifan lokal. Apanya yang arif? Itu kekufuran, bukan kearifan. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, bolehlah kita sebut kearifan lokal. Seperti jemaah sekalian, termasuk budaya bangsa kita yang baik, yang patut kita lestarikan adalah ramah kepada orang, suka memaafkan, tidak suka dendam, tidak suka memendam dendam kesumat kepada orang. Ini budaya yang bagus. Kalau ada sebagian masyarakat yang budayanya harus selalu menyelesaikan persoalan dengan parang. Ya, seperti di sekitar daerah saya begitu. Kalau ada persoalan harus selesaikan dengan parang. Ya. Bahkan harus masuk ke dalam sarung Dua orang laki-laki punya persoalan masuk dalam sarung. Masing-masing pegang pisau. Jadi sudah habis-habisan di situ. Nah, itu budaya buruk. Nggak boleh dilestarikan. Ya. Itu sudah jelas. Tapi yang lebih buruk lagi, yang mengandung syirik. Itu belum ada apa-apanya. Itu semua kita sepakat. Itu budaya jelek. Kalau ada persoalan, harus diselesaikan dengan parang, habis-habisan. Siapa yang harus ada yang mati? Kalau pisau sudah keluar dari sarung, kata mereka harus ada yang jatuh korban. Ini budaya jelek jemaah sekalian. Ya. Ini budaya jahiliyah. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kepercayaan kepada Dewi Sri itu tadi. Karena itu kesyirikan. Kesyirikan dosa terbesar. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Tidak semua yang patut kita wariskan. Maka ini adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Sebagaimana juga kita sudah bahas dalam kitab ini, kisah Abu Talib. Rasulullah SAW sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sudah mendakwahi Abu Talib. Bahkan Abu Talib sudah mengakui kebenaran dakwah yang diserukan Nabi Muhammad SAW, alaihi Cuman dia belum juga mau tunduk. Dia sudah tahu benar, dia sudah yakin benar, masalahnya dia nggak mau tunduk. Apa sebabnya jemaah sekalian? Di akhir hayat Abu Talib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk terakhir kali. Sebagaimana diriwayatkan Al Bukhari dari Al Musayyib radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Ya Ammi, kulla ilaha illallah kalimatan uhajalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan berhujah untukmu di hadapan Allah. Tapi jemaah sekalian, sayang sekali Abu Talib sampai mati masih berteman dengan setan. Ada dua setannya di situ ketika itu. Namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka berdua mengatakan kepadanya, Atargabu ammillati Abdul Mutalib, Apakah kamu sekarang sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib?' diingatkan dia kebesaran ayahnya. Kalau kamu tinggalkan agama nenek moyangmu, masyarakatmu akan mencela kamu. Itu jemaah sekalian, takut dicela masyarakat. Takut dikatakan tidak ikut adat istiadat. Takut dikatakan tidak menghormati adat. Padahal adat itulah yang tidak menghormati agama. Dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua memangnya? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam seorang muslim yang mentauhidkan Allah tidak melakukan syirik. Siapa yang lebih tua daripada nenek moyang kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang lebih pantas dimuliakan daripada siapapun. Karena takut dicela sebagai orang yang melanggar adat istiadat, sebagai orang yang tidak memuliakan nenek moyang sampai mati Abu Talib tidak mau beriman. Itulah yang terjadi pada Abu Talib. Padahal kurang apa yang mendakwahi dia seorang nabi dan rasul. Nabi yang paling mulia. Nabi yang terbaik, tapi tidak juga dia dapat hidayah. Kenapa jamaah sekalian? Mempertahankan budaya nenek moyang. Maka hati-hatilah. Maka ini yang pertama, larangan bersumpah dengan selain Allah, khususnya lagi bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang dan terkandung pelajaran jangan memuliakan budaya nenek moyang secara berlebihan. Permasalahan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa billah falyasduq barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia jujur kenapa jemaah sekalian karena dia sudah sebut nama Allah nama Allah harus dia muliakan kalau dia dusta dia tidak jujur berarti dia tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala tapi jemaah sekalian, itu masih lebih mending daripada bersumpah jujur namun menyebut selain nama Allah. Karena itu adalah syirik. Sementara sumpah dusta dengan menyebut nama Allah itu dosa besar. Kita harus bisa membedakan mana dosa besar dan mana dosa syirik. Dosa syirik lebih besar lagi. Makanya di bab sebelumnya telah kita bahas kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Seandainya saya harus memilih, maka memilih bersumpah palsu dengan nama Allah itu lebih aku senangi. Daripada sumpah benar tapi menyebut nama Allah. Karena yang pertama dosa besar, yang kedua dosa syirik. Seandainya kita harus memilih tentu kita pilih yang dosanya lebih kecil. Dan itu termasuk kaidah syariat. Ini berlaku umum jamaah sekalian. Irtikabu akhafid dorarain. Ada kaidah penting dalam syariat. Kalau kita dihadapkan pada dua kemudaratan, ambillah mudarat yang lebih ringan. Itu dibolehkan dalam syariat. Ya. Makan babi haram. Tapi kalau nggak makan mati maka syariat memerintahkan kita menjaga jiwa. Jadi boleh makan babi mengambil mudarat yang lebih ringan. Iya. Riba haram. Tapi seandainya misalkan ada keluarga kita mau dioperasi. Kalau nggak dioperasi mati. Nggak ada sumber penghasilan lain kecuali riba. Maka saat itu dibolehkan mengambil yang lebih ringan supaya terselamatkan dari yang lebih berat bahayanya. bahayanya. Ini kaidah syariat. Jadi syirik itu lebih besar daripada semua dosa-dosa besar. Bahkan syirik kecil sekalipun itu lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar. Tetapi jemaah sekalian, tentu kita pun harus paham. Ini bukan dosa yang ringan. Kalau seseorang bersumpah dengan nama Allah tapi ternyata sumpahnya palsu. Dan secara khusus dalam banyak ayat Allah telah mengingatkan kita akan bahayanya sumpah palsu. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattakhidu aymanakum dakhlan bainakum." La tattakhidu aymanakum dakhlan bainakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian untuk saling menipu di antara kalian. Fatazillu qadamun ba'da subutiha. Lalu pada akhirnya kalian tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Wa tadzuqu su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adzabun azim. Dan kalian mendapatkan kejelekan. Dikarenakan kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagi kalian azab yang besar. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Kata Imam Nukathir rahimahullah. Makna ayat ini, yaitu sumpah palsu, bisa menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena kalau kita misalkan bikin perjanjian dengan orang kafir. Apakah itu perjanjian bisnis atau perjanjian orang kafir sebagai negara negara muslim? Lalu kita melanggar sumpah kita. Atau kita bersumpah palsu. Dia pun tertipu. Dia tertipu. Sehingga dengan sebab itu dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia pikir itu ajaran Islam. Gara-gara kita. Maka hati-hatilah jemaah sekalian. Oleh karena itu dalam syariat Islam dilarang keras berbuat zolim walaupun kepada orang kafir. Betul kita wajib membenci mereka. Memusuhi mereka. Tapi tidak berarti kita boleh berbuat zolim kepada mereka. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ini maksud ayat ini surat An-Nahl ayat 94. Kata Allah, sumpah palsu kalian bisa menghalangi dari jalan Allah. Maksudnya orang kafir nggak jadi masuk Islam karena kita bersumpah palsu kepadanya, membohonginya berlaku tidak jujur kepadanya. Jadi ini dosa yang sangat besar. Begitu pula Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanahum thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Maksudnya demi mendapatkan keuntungan dunia, mereka berani bersumpah palsu. Ulaika la kalau fil akhirah. Maka mereka itulah yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmatnya di hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi jemaah sekalian, di sini ada lima ancaman bagi orang yang bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Pertama kata Allah, bagi mereka tidak ada bagian di akhirat. Yang kedua, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaitu dengan pembicaraan yang lembut. Allah akan menghardik mereka. Yang ketiga, Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Yang keempat, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi jemaah sekalian, ini tidak main-main. Tapi tetap saja bersumpah benar dengan menyebut nama Allah lebih besar dosanya. Jadi kalau bersumpah menyebut nama Allah, sumpah palsu, dosanya sudah sebesar ini, apalagi sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang lembut di hari kiamat. Tapi Allah akan menghardik mereka, mencerca mereka wala yanzuru ilaihim tidak pula melihat mereka dengan pandangan kasih sayang wala dan tidak akan mensucikan mereka walahum adzabun alim dan bagi mereka azab yang pedih Nabi SAW bersabda persis seperti disebutkan dalam ayat siapa mereka tiga golongan itu jemaah sekalian kata Nabi SAW al musbil wal mannan wal munafiku sil'atahu bil halifil kadid yang pertama al-musbil. Seorang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Ini jemaah sekalian dosa besar, jangan main-main. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, tiga golongan. Di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan pembicaraan lembut kepada mereka tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil, laki-laki yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang yang suka memberi tapi suka mengungkit pemberiannya. Suka mengungkit-ungkit pemberian sehingga menyakiti hati orang yang menerimanya. Makanya kalau kita sudah tahu orang itu nanti suka mengungkit pemberian, itu juga dilarang kita menerima pemberi, pemberiannya. Kemudian yang ketiga, al-munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah, tapi sumpahnya palsu, tujuannya sangat hina. Hanya demi untuk melariskan barang dagangannya dia gunakan nama Allah. Bahkan jemaah sekalian, juga terdapat hadis yang sahih melarang bersumpah benar hanya demi untuk melariskan barang dagangan. Ini sudah terlarang, apalagi kalau sumpahnya palsu. Karena itu kan menunjukkan dia tidak memuliakan Allah. Nama Allah digunakan untuk sekedar melariskan barang dagangan. Walaupun sumpahnya benar, itu sebenarnya sudah tercelah. Apalagi kalau sumpahnya palsu. Dia katakan, demi Allah barang ini asli, padahal imitasi. Iya, hati-hati para pedagang. Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, yang ketiga, waman hulifa lahu billah falyarda, waman lam yardha falaysa minallah. Barang siapa disampaikan sumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia ridho. Hendaklah dia menerima. Barang siapa yang tidak ridho, maka dia bukan bagian dari Allah. Maksudnya Allah berlepas diri darinya, menunjukkan ini adalah dosa besar. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kalau saudara kita menyampaikan sesuatu kepada kita, lalu dia bersumpah demi Allah, wajib kita percaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak memuliakan nama Allah yang dia gunakan untuk bersumpah. Tapi ulama menjelaskan ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Kata para ulama ada lima kondisi. Ada lima kondisi. Kapan kita boleh percaya dan kapan kita boleh tidak percaya. Kondisi yang pertama, sudah jelas dia berdusta. Walaupun dia menyebut nama Allah, maka tidak seorang ulama pun yang mengatakan harus dipercayai. Karena sudah jelas dia berdusta. Dia sampaikan hitam padahal jelas-jelas putih. Dia katakan demi Allah putih padahal jelas-jelas hitam. Maka bahkan tidak boleh dipercayai. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita masih ada keraguan. Apakah sumpahnya ini jujur atau palsu? Tapi lebih kuat kita lihat, nampaknya lebih kuat jujur atau sebelumnya nampaknya lebih kuat palsu, maka kita juga boleh mendustakannya, tidak percaya. Tapi kalau karena karena lebih kuat palsu, boleh kita tidak percaya. Jadi masih ada keraguan. Ini jujur atau dusta. Tapi lebih besar kita melihatnya nampaknya ini dusta. Maka boleh kita tolak. Kemudian yang ketiga, apabila sama 50-50 kemungkinannya. Kemungkinan jujur 50%, kemungkinan benar 50%. Ketika dia sudah menyebut nama Allah, wajib kita percaya. Jadi dua yang pertama harus kita tolak. Yang pertama jelas dustanya. Yang kedua lebih condong kepada dusta daripada benarnya. Yang ketiga seimbang. Kemungkinan jujur, kemungkinan dusta seimbang maka ketika dia sudah menyebut nama Allah, wajib kita percaya. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, lebih besar kejujurannya. Tentu ini lebih pantas untuk dipercaya. Dan yang kelima, sudah jelas jujur. Maka tentu wajib dipercaya. Jadi dari lima hal ini, dari lima kondisi ini, orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka dua yang pertama boleh kita tolak, tiga yang berikutnya harus kita terima. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah demi memuliakan nama Allah tersebut. Bagaimana kalau ternyata kita mengira dia jujur, setelah itu terbukti ternyata dia dusta. Maka jemaah sekalian, kita sudah lepas dari dosa, dialah yang berdosa. Kalau dia ternyata berdusta, kita hanya mampu menilai zohirnya saja. Adapun yang dia sembunyikan tentu nggak bisa kita nilai. Kita nilai dohirnya dia menyebut nama Allah maka wajib kita percaya. Apabila kondisi mengharuskan demikian, walhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup, saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, misalnya kita membeli barang-barang yang mereknya itu ada ada nama-nama berhala-berhala gitu Ustaz. Contohnya oleh-oleh dari Bali itu ada mereknya Krishna, terus ada juga helm mereknya Zeus gitu Ustaz. Apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan. Hmm. Pertama jemaah sekalian, kalau barang itu tidak terlalu kita butuhkan dan di situ mengandung syiar-syiar yang bertentangan dengan syariat, maka sepatutnya kita tinggalkan. Atau ada pilihan lain, maka pilihlah yang tidak mengandung syiar-syiar yang bertentangan dengan syariat tersebut. Iya. Jadi pilihlah yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang pertama. Kalau cuma sekedar oleh-oleh saya kira masih banyak alternatif lain. Iya. Yang kedua, kalau barang itu kita butuhkan dan ternyata di situ mengandung sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tetapi yang bertentangan dengan syariat bukan itu tujuan kita membeli, maka itu tidak mengapa. Karena dalam syariat juga ada kaidah. Yasbutu tabaan, ma la yasbutu istiqlalan. Para fukaha mengatakan ditetapkan hanya karena dia mengikuti atau dibolehkan karena dia mengikuti dan dilarang kalau dia terpisah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ya seperti contoh yang ditanyakan. Kita mau beli makanan Mungkin makanan itu mereknya Dewi Sri misalkan. Atau di dalam makanan itu ada wanita telanjang atau setengah telanjang. Sekarang pertanyaannya, kita mau beli gambar itu atau beli makanannya? Kalau tujuannya mau beli gambar itu ya jelas haram. Tapi kalau tujuannya mau beli makanan, maka yang mengikutinya yang haram kita tidak dihukumi melakukan yang haram. Karena bukan itu tujuan kita. Persis dalam perbedaan pendapat masalah GoFood. Sekarang kita pesan makanan kepada Gojek. Apakah karena kita pingin jasa, pingin jasa membelikan makanan, atau pingin jasa pinjam uang. Kalau kita pingin jasa pinjam uang, maka kita nggak boleh memberikan atau nggak boleh ada kesepakatan nanti dilebihkan, nanti yang meminjamkan dapat manfaat. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tujuan kita membeli jasa dia. Jasa dia membelikan makanan dan mengantarkan kepada kita. Jadi itu diantara dalil pendapat yang mengatakan tidak masalah itu GoFood. Karena bukan tujuan kita untuk hutang piutang dengan Gojek. Tujuan kita membeli jasanya. Sama juga dengan asuransi bagi para driver online itu. Dia bukan tujuannya ikut asuransi. Tapi kalau mau jadi driver online, mereka wajibkan harus ikut asuransi. Apakah haram? Tidak. Karena bukan tujuan utamanya, itu hanya mengikuti. Kadang kita juga beli tiket seperti itu kan. Asuransi haram. Tapi kadang kita beli tiket, wajib diasuransikan. Bahkan sangat disayangkan juga tiket untuk ibadah pun, ibadah haji dan umroh, pernah dalam sebuah travel itu diharuskan ikut asuransi. Apakah haram kita ikut asuransi? Tidak, karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita untuk umrohnya. Kecuali kalau tujuan kita untuk dapat asuransinya, maka menjadi haram. Ini jemaah sekalian, kaidah syariat ini. Yathbutu tab'an, ma la yathbutu setiklalan. Ya. Kalau dia hanya mengikuti, boleh. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama, maka tidak boleh. Ya. Sama kita beli sabun kan? Beli sabun, beli sampo, gambarnya wanita setengah telanjang sekarang tujuannya apa? Pingin lihat wanita itu atau pingin beli samponya? Kalau kita benar-benar bertujuan untuk melihat wanita itu, atau kedua-duanya, sampo dan wanita itu, maka menjadi haram. Tapi kalau wanita yang di situ bukan sama sekali tujuan kita, hanya kebetulan dia ada di sampo itu, setelah pakai langsung kita buang di tempat sampah, maka tidak mengapa. Jadi niat itu juga mempengaruhi dalam akad. Niat memberikan pengaruh dalam akad dan itu juga kaidah di dalam permasalahan muamalah. Niat bisa memberikan pengaruh di dalam akad. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai fenomena ziarah kubur, Ustaz. Di dalam di daerah-daerah tertentu saya melihat Eh, fenomena ziarah kubur sangat luar biasa. Nampak seperti ziarah kubur menjadi bagian daripada ritual Islam. Bahkan sempat sampai dibuat seperti wisata religi. Dan saya sempat juga mencermati Ustadz, khususnya di daerah Jawa Timur, itu yang namanya yang disebut wali itu begitu banyak sehingga mereka mempunyai jadwal-jadwal rutin untuk ziarah kubur dan di sana tentu melakukan kegiatan seperti tahlil dan lain sebagainya Ustaz. Nah, nah mencermati ini kira-kira apa pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jemaah sekalian, ziarah kubur itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah Dulu aku melarang kalian berziarah kubur Sekarang berziarahlah karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ingat mati. Di dalam hadis ini ada pelajaran penting bagi kita. Kenapa dulu Nabi SAW melarang ziarah kubur? Karena beliau masih sangat khawatir umat yang baru masuk Islam ini terjerumus dalam syirik. Karena berlebihan terhadap kuburan itu tradisi orang-orang musyrik jahiliyah. Begitu pula Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sudah kita bahas sebabnya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi dulu sempat dilarang ziarah kubur sama sekali nggak boleh. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengizinkan, bahkan menganjurkan. Untuk apa jemaah sekalian? Pertama untuk ingat mati. Yang kedua, untuk mendoakan minimalnya mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di alam kubur. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Cuman masalahnya banyak orang mengatakan ziarah kubur kenyataannya sudah mereka tambah-tambah. Kalau berdasarkan pertanyaan Bapak tadi sudah banyak tambahan. Yang pertama bikin jadwal sudah pernah kita bahas jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Apa itu tempat id jemaah sekalian? Tempat melakukan satu amalan yang sudah terjadwal. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu sudah terjadwal. Nggak boleh kita rubah-rubah. Jadi itu ada hadis yang melarang membuat jadwal ziarah kubur. Itu berarti membuat id. Ini setiap tanggal sekian, katakanlah setiap awal Ramadan atau lebaran atau bulan tertentu, hari tertentu. Mereka bikin jadwal khusus untuk berziarah kubur. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama, bahkan Nabi SAW sudah jelas melarang. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, juga ada hadis yang mengandung makna larangan melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ketiga masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita pergi berziarah sampai menempuh jarak safar karena meyakini ada kubur keramat di sana, melanggar hadis ini. Maka melanggar hadis ini. Makanya jemaah sekalian, para ulama ahli hadis menjelaskan tidak ada satu hadis sahih tentang keutamaan melakukan safar untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita dari kampung mau pergi berziarah ke kota Madinah, sudah kita niatkan untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sudah kita tiba di Madinah atau di Masjid Nabawi, tidak lagi menempuh jarak safar, barulah boleh kita niatkan untuk berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang paling berbahaya kalau mereka meyakini karena di situ yang dikubur adalah orang soleh, berarti memiliki keutamaan sehingga kalau berdoa kepada Allah atau solat menyembah Allah di sekitar kuburan itu lebih afdal. Maka keyakinan ini tidak ada dalilnya. Tidak diperintahkan juga dalam syariat. Kubur Nabi sekalipun tidak diperintahkan dalam syariat. Dan yang paling berbahaya adalah bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Pertama berdoa masih kepada Allah. Hanya meyakini berdoa di dekat kuburan orang soleh lebih afdol. Ternyata jemaah sekalian fakta terjadi. Lama kelamaan bukan lagi berdoa kepada Allah, melainkan berdoa kepada orang soleh tersebut. Kalau sudah seperti itu, itulah bahaya terbesar sudah termasuk kategori kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Begitu pula meyakini kuburannya bisa memberikan berkah. Sehingga pulang bawa oleh-oleh batu-batuan diyakini bisa memberikan berkah atau dianggap sebagai jimat, itu juga syirik. Karena yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Dan mempercayai jimat-jimat adalah syirik. Nabi SAW bersabda, Man allaqa tamimatan fakad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Belum lagi ibu-ibu pengajian, pergi safar tanpa mahram. Enggak ditemani suami, enggak ditemani anak laki-laki. Ini juga pelanggaran yang lain. Iya. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi ziarah kubur itu ibadah tapi jangan kita tambah-tambahkan. Dan masih banyak lagi orang menambah-nambahkan yang sama sekali tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling parah apabila sampai tingkat kesyirikan. Mungkin yang terakhir jemaah sekalian, terkait kuburan itu sendiri. Jelas-jelas dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr." wa ayyubna alaihi wa ayyuk ada alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri atau menyemen kuburan dan melarang membangun di atasnya dan melarang duduk di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi, riwayat tambahan yang sahih wa an yuktaba alaiha. Beliau juga melarang menulis di atasnya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka anggap kuburan wali, maka mereka bangun menjadi megah rumah tinggal orang hidup pun kalah. Jelas-jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melarang. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus beliau dengan sebuah misi. Allah tada atim thalan illa tomastahu, wala musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada gambar bernyawa atau patung-patung, kecuali engkau hancurkan, dan kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan. Ini yang sudah terlanjur dibangun oleh Nabi SAW disuruh ratakan. Ini perintah Nabi SAW. Namun makna ratakan di sini kata para ulama maksudnya disisakan sekedar tanah hasil galian. Ya kurang lebih satu jengkal. Kalau tanah itu tadinya rata, kemudian digali, lalu masuk mayit, tentu hasilnya akan lebih tinggi satu jengkal kurang lebihnya. Iya. Jadi itu saja. Itu kuburan Nabi Muhammad SAW dan seperti itulah kuburan para sahabat, kuburan Baki di kota Madinah, begitu pula kuburan Suhada Uhud. Seperti itu bentuknya. Tidak ada tambahan semen, tidak ada bangunan-bangunan baik dari batu maupun dari kayu. Tapi itu yang mereka lakukan untuk kuburan para wali. Kenapa Nabi SAW melarang keras jamaah sekalian membangun kuburan karena itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW itu benar-benar terbukti. Iya. Jemaah sekalian, mohon maaf mungkin kita cukupkan sampai di sini. Tadi yang mau bertanya, insya Allah masih ada kesempatan besok maghrib kita lanjutkan.